Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Habibina wa حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد الذي علمنا بالدعاء بقوله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan iman, dengan Islam, dengan ibadah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi oleh Allah kesempatan dan alangkah mahalnya sebuah kesempatan jika kesempatan sudah tidak ada, artinya tidak ada waktu bagi kita untuk beramal. Tapi pada malam hari ini kita bertemu di tempat ini untuk bersama-sama menghadap kepada Allah. Dengan berdoa, bersama-sama mencari ridha Allah. Dengan beriktikaf dan belajar di tempat yang mulia ini. Kita masih ingat beberapa mukaddimah yang pernah kita sampaikan pada waktu yang lalu muqaddimah akidah. Muqaddimah akidah. Akan tapi pada malam hari ini tidak kita perlebar. Kita akan mencoba membahas masalah hikmah. Kebetulan hikmah pada hari ini agak panjang. Masalah akidah kita sudah sampai kepada sifat Allah. Bahwasanya Allah itu mukhalafah lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Ini yang pernah kami hadirkan bahwa jangan sampai ada yang membayangkan tentang Tuhan. Bahkan berpikir menghayalkan Tuhan itu tidak diperkenankan. Allah ada tidak seperti apapun. Allah ada tidak butuh kepada apapun. Dan Allah ada tidak butuh tempat dan zaman. Allah ada. Tapi Allah yang menciptakan zaman, Allah yang menciptakan tempat makan, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan dan Allah tidak diciptakan. Lam yalid wa lam yulad, tidak Allah dilahirkan dan juga tidaklah Allah itu melahirkan. Kebetulan kami lupa ingin membawa satu selembar kertas tentang contoh-contoh para ulama-ulama kita di dalam mereka menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ seolah-olah menggambarkan bahwa Tuhan itu ber tangan, ber mata, ber kaki. Maka di situ dijelaskan oleh para ulama dengan bentuk takwilan-takwilan. Dengan penakwilan yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad dengan dalil-dalil lain yang pasti. Maka barangkali nang insya Allah pertemuan yang akan datang karena itu sedikit pelik. Akan kita bahas secara detail tentang takwil yang benar. Ada takwil fasid. Penakwilan tentang ayat Al-Quran tapi takwil itu jauh dari sasaran tidak bersandarkan kepada sesuatu yang benar, hanya dengan hayalan-hayalan, maka itu adalah takwil sesat. Barangkali ini yang harus dicatat oleh oleh santri kami agar tidak lupa supaya dipersiapkan catatannya. Karena ini adalah yang penting akidah kita zaman ini adalah ya ini. Barangkali kalau zaman dahulu berbicara tentang sifat 20 memang kemudian yang ditolak adalah faham-faham Mu'tazilah tapi pada saat ini sifat 20 yang perlu ditekankan adalah masalah mukhalafah lil hawadith. Sebab ada orang yang meyakini Allah itu ada di atas langit. Allah ada di atas ars. Ini musibah besar di dalam akidah. Sekali lagi, Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh ars, Allah ada. Barangkali ada yang bertanya, Allah ada di mana? Jawabnya adalah, Allah tidak butuh mana-mana, karena Allah yang menciptakan mana-mana. Jadi jangan dikatakan Allah ada di mana-mana. Karena Allah tidak butuh mana-mana. Sebagian ungkapan Allah ada di mana-mana itu tidak benar. Allah ada. Karena keberadaan Allah tidak butuh waktu dan tempat, jadi Allah selalu ada. Sebelum adanya waktu dan tempat, Allah sudah ada. Dan setelah adanya waktu dan tempat, Allah tetap ada. Seperti sebelum adanya waktu dan tempat. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Allah kan qabla khalq khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allahu kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat dan setelah Allah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Bukan seperti kita buat kursi lalu capek butuh kita duduk di atas kursi kita sendiri. Eh, tidak seperti itu. Allah menciptakan arsh, Allah tidak butuh kepada arsh. Jangan dibayangkan Allah menciptakan arsh sebagai makhluk tergede, lalu Allah butuh duduk di atas ars, itu adalah akidah sesat dan menyesatkan. Hikmah kita pada hari ini, pada malam hari ini adalah hikmah yang keenam. Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fitarin amin. Beliau menyebutkan dalam hikmah yang keenam ini لا يكن أمد تأخر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الاستجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Mungkin kita terjemahkan dulu secara harfiah satu persatu bahwa la yakun amadu ta'akhuril ata'i la yakunu jangan menjadi ta'akhurul ata'i terlambatnya pemberian dari Allah Ma'al ilhahi dengan kesungguh-sungguhan fid du'ai dalam doa mujiban menjadikan liyaksika engkau bosan putus asa. Diingatkan oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari. Jika engkau sudah memohon dengan sungguh-sungguh. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ternyata ditunda pemberiannya kepada anda. Pengkabulannya ditunda oleh Allah. Jangan sampai penundaan pengkabulan dari Allah ini menjadikan engkau putus asa. Fahuwa ketahuilah. Fahuwa bel Allah itu. Fahuwa Allah. Dia Allah. Dominalaka telah menjamin untukmu al-istijabata dalam mengkabul doamu fima yahtaruhu laka terhadap sesuatu yang Allah pilihkan untukmu. Allah telah menjamin untuk mengkabul doamu dengan sesuatu yang Allah pilihkan. La fima takhtaruhu li nafsika bukan seperti yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Wafil fil waqtil ladzi yuridu dan dalam waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turidu bukan di waktu yang engkau kehendaki. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi Allah itu sudah berjanji ya akan mengkabul doa. Jangan sampai keterlambatan pengkabulan ini menjadikan kita bosan. Saya sudah doa nak dikasih. Ah, Sebab apa? Allah itu kalau memberi sesuatu kepada kita itu adalah dengan sesuatu yang Allah pilihkan yang terbaik untuk kita, bukan sesuatu yang kita pilih. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan kita yang menentukan waktunya, karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan. Maknanya yang lebih luas bahwa sudah berjanji Allah Subhanahu wa taala utuni astajib lakum. Memohonlah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Allah yang berjanji. Dan Allah tidak ingkar janji. Karena memenuhi janji bagi Allah tidak susah karena Allah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Mulia. Manusia saja kalau ingkar janji tidak bagus, manusia Manusia yang punya kelemahan ini ingkar janji tidak bagus. Bagaimana Allah yang maha kuasa ingkar janji? Sangat tidak bagus. Maka Allah tidak akan ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji untuk astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku. Niscaya aku akan kabul. Artinya kalau kita minta pasti Allah akan memberi kepada kita. Barangkali ada yang bertanya-tanya, saya itu minta jodoh lima tahun belum dapat-dapat nih. Gimana ini? Katanya Allah pasti mengkabul doa. Saya itu cari rizki sambil doa, tetap saja capek. Ada yang lamar pekerjaan, masuk kantor ke kantor sambil berdoa padahal. Tapi kok belum dikabul? Gimana? Katanya Allah mengkabul doa saya. Saya berdoa setiap malam sambil nangis. Kita akan membahas apa doa itu dulu agar tahu. Doa doa itu ada dua kandungan. Satu-satu secara zahir, lahir dan batin. Lahirnya adalah dengan bahasa kita meminta. Dan batinnya adalah hakikat butuhnya kita kepada pemberian Allah. Jadi kalau doa Allahumma ya Allah berikan aku begini. Nah, kalimat berikan aku itu lafad, itu bulat bukan doa. Namanya permintaan. Belum punya nilai ibadah. Orang minta kepada Allah, belum ada nilai ibadah. Baru ada nilai, punya nilai doa, ibadah. Kalau sudah permintaan kepada Allah ini dibarengi dengan Rasa butuhnya kita kepada apa yang kita minta dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau ada orang meminta kepada Allah tapi dirinya tidak tampil sebagai orang yang butuh kepada pemberian Allah, bagaimana Allah akan mengkabulnya? Harus ada di dalam diri kita itu halah nafsiyah, keadaan jiwa diri kita itu jiwanya orang yang butuh. Rohnya orang yang butuh kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah barikan Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Ya, ya sambil doa nolah tolak. Gimana ini sifatnya orang minta itu? Jadi doa ini yang benar disamping dengan lafadz meminta, jadi bisa saja lafadznya itu lafadz meminta. Tapi belum punya makna doa, Sebab doa itu ada nilai ibadah. Menampakkan real, rasa dan sifat kehambaan di hadapan Allah dengan memohon kepada Allah. Nah ini meminta, doa. Itu doa. Bukan meminta. Kalau meminta, ya Allah beri aku makanan. Beri aku ini. Dengan kalimat itu orang sudah doa secara lafat lidah. Tapi belum sampai derajat doa yang sesungguhnya. Baru menjadi doa. Ah, makna doa yang sesungguhnya kalau dibarengi dengan ingkisarul galap hati yang merasa merintih takut kepada siksa Allah, hati yang rindu kepada Allah, hati yang mengharap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya doa dibarengi dengan kerinduan kepada pemberian Allah, rindu kepada Allah. Lah ini baru. Baru disebut doa. Itu syarat yang pertama. Harus tahu hakikat doa. Jadi nggak cukup orang meminta. Allah tahu hati kita ya. Allah tahu hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tentang hati kita. Lah kalau hati kita hatinya bukan orang yang meminta, bagaimana Allah akan mengkabul? Kalau hati kita ini hatinya orang yang sombong kepada Allah, Allah tidak akan mengkabul. Sama seperti halnya tingkah laku dohir. Kalau manusia dengan manusia tidak bisa melihat hati. Tapi bisa melihat tingkah laku dohir. Misalnya ada orang datang kepada kita minta dengan kesombongan. Datang tidak pakai adab, tidak pakai sopan santun, tata krama. Kaki taruh di tolak pinggang. Tidak duitnya pak. Jadi tidak ada tadurru, rasa merendah. Kira-kira kurang dibilang kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Ini kepada sesama manusia. Dan kepada Allah mintanya hanya di lidah saja. Allah tahu hati buni kemana. Minta kepada aku hatinya kemana-mana. Bagaimana bisa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini harus ada rasa bahwasannya dia itu rindu atau butuh kepada pemberian Allah. Baru itu sah namanya doa. Itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah. Sebelum memohon kepada Allah membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita bertobat Kunci doa itu adalah termasuk bertobat ini. Bertobat itu artinya menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita punya dosa, segera kita meninggalkan dosa itu sambil memohon kepada Allah pengampunan. Dan itu tobat. Jika kita sudah bertobat, syarat yang pertama merasa bahwasanya kita butuh kepada pemberian Allah. Yang kedua, kemudian setelah itu bertobat, lalu memohon kepada Allah, ini yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bawahan membuat kesalahan besar kepada atasannya. Atau seorang anak melakukan kesalahan kepada orang tuanya. Sampai orang tuanya marah besar. Pagi harinya orang tuanya marah. Marah besar. Dan sungguh marahnya marah luar biasa. Tiba-tiba esok harinya sang anak datang kepada sang bapak. Bah, minta duitnya bah. Belum ada kata maaf. Belum ada rasa merendah kepada orang tuanya. Tiba-tiba dosa yang dahulu belum ia minta maaf tapi minta duit. Kira-kira dikasih atau tidak? Tidak dikasih. Kalau dia memaksa meminta tanpa minta maaf dulu, ini orang nggak tahu diri. Semua orang tahu itu. Dasar nggak kurang tahu diri. Sudah melakukan salah, nggak minta maaf, minta lagi sekarang. Naik tingkat, bukan orang tua. Misalnya di atas sebuah instansi, bos, atasan. Ya. Sebuah perusahaan atau pemerintah. Membuat kesalahan kita kepada perusahaan, kelas kesalahan. Belum minta maaf, datanya Pak. Tolong Pak, bos pengusaha, rumah saya rusak itu tolong dibangunkan. Kurang ajar benar. Dasar kamu ini membuat kesalahan besar belum minta maaf sekarang sudah minta kan begitu. Ya ini sesama manusia tingkatnya itu rendah manusia. Bagaimana dengan zat yang maha mulia? Kita meminta nggak punya malu kalau kita tidak memohon ampun dahulu. Jadi memohon maaf, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, ini pengkabulan doa. Dan jangan bergembira jika kita berada di dalam dosa-dosa, belum minta maaf, lalu minta kepada Allah, kemudian Allah mengkabul. Hati-hati. Itu adalah istidraj. Allah memberi karena Allah ingin melempar ke tempat yang jauh di neraka sana. Jadi kalau kita melakukan dosa, bergembira limang dalam kenistaan, lalu kita memohon kepada Allah dikasih terus, hati-hati. Itu adalah istidraj, bukan pemberian, bukan nikmat dari Allah. Bukan rahmat dari Allah. Tapi justru itu yang mengerikan. Tapi doa yang sesungguhnya adalah di saat kita minta kepada Allah dengan penuh kerendahan. Setelah itu, kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa. Baru kita memohon kepada Allah. Itu yang akan dikabul oleh Allah dengan pengabulan yang sesungguhnya. Dalam hadis sahih, Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam Arba'in Nawawiyahnya. Orang dengan baju yang compang-camping. Rambut berdebu. Memohon kepada Allah dengan tangis. Dengan derai air mata. Dijawab oleh Rasulullah. Anna yustajabu lahud du'a. Gimana orang itu bakal bisa diterima doanya? Enggak bisa. Kenapa? Malbasuhu haram, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram bajunya yang dipakai haram. Makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram. Biarpun dia mengucurkan air mata darah maka doa tidak dikabul. Jadi kalau syarat dua ini sudah terpenuhi maka Allah akan mengkabul doa kita. Kedua itu ya. Yang ketiga, kita harus tahu makna pengkabulan doa itu seperti apa. Yang dimaksud pengkabulan doa itu bukan kalau kita minta merah dikasih merah, bukan. Tapi yang dimaksud dengan pengkabulan doa itu adalah terwujudnya apa yang kita harapkan dari kebaikan. Ibu berdoa agar anaknya dapat rizki, dapat pekerjaan. Maksudnya kan agar anaknya itu bukan dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan tahu untuk apa? Kan tidak ya. Bukan untuk itu. Tapi maksudnya biar anaknya itu sejahtera, baik, tentrem, ayem. Nah itu maksudnya. Baik, mendapatkan kebaikan. Minta doa. Memohon kepada Allah. Meminta warna hijau Apakah makna pengkabulan doa harus Allah memberi hijau? Belum. Jadi kita harus tahu makna pengkabulan doa itu apa? Makna pengkabulan doa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu yang kita butuhkan biarpun tidak diucapkan oleh lidah kita. Kadang minta hijau dikasih kuning. Karena kita yang goblok minta hijau terus padahal kita butuh yang kuning. Nah ini. Jadi kita harus tahu bentuk pengkabulan doa itu kadang-kadang berbeda dengan yang kita minta. Karena Allah lebih tahu. Asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Disebutkan barangkali engkau mengharapkan atau membenci sesuatu tapi lebih bagus. Tapi engkau menyukai sesuatu ternyata enggak baik untuk kamu karena Allah lebih tahu. Alangkah banyaknya kebaikan yang kita anggap ternyata tidak baik untuk kita. Dan alangkah baiknya kejelekan yang selama ini kita anggap tidak baik, ternyata itu baik untuk kita. Maka di sini kita harus tahu makna pengkabulan doa itu bukan berarti kalau kita minta merah, Allah kasih merah. Kadang dikasih yang lainnya. Contoh di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, kisah tentang Siti Maryam, Siti Maryam ibundanya yang bernama Hannah memohon kepada Allah Siti Maryam memohon kepada Allah agar diberi anak laki-laki diberi anak laki-laki yang sekiranya nanti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, berharap, memohon engkau berikan aku anak laki-laki. Muharrara itu tidak terikat dengan keribetan, bisa menjadi ahli ibadah saja di masjid. Mintanya anak laki-laki. Sayyidah Hanna tidak melakukan dosa, ahli ibadah. Dan di saat memohon kepada Allah memenuhi syaratnya orang yang berdoa dengan tabarruk, dengan merendah, rindu, butuh kepada pemberian Allah. Sudah memenuhi syarat namanya Sayyidah Hannah di dalam meminta. Meminta seorang anak laki-laki. Innaka antas sami'ul alim ya Allah. Kabulkan doaku. Engkau sungguh zat yang maha mendengar dan maha mengetahui apa yang aku mohon. Falamma wada'atha. Tatkala Sayyidah Hannah melahirkan Hasiti Maryam. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku dulu kan minta laki, ya Allah lahir perempuan. Walaysa karukal kal semua orang tahu bahwa laki tidak sama dengan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at dan Allah tahu. Bukan Allah salah kasih itu bukan. Engkau minta wanita, lalu diberi, engkau lah minta laki-laki. Allah ngasih perempuan itu bukan Allah salah kasih, Allah tahu. Kali kita masalah kasih, bisa nyesel ya. Mau ngasih dua, orang duit seribu karena nggak ngelihat, eh yang keluar sepuluh ribu, bingung ya, nyesel ya. Kita bisa salah kasih. Tapi kalau Allah tidak ada salah kasih, kalau Allah memberi ya itu benar. Wallahu a'lamu mimma wada'at, Allah lebih tahu apa yang telah dilahirkan oleh Siti Hannah. Walaysa dzakarul kan unsa. Kemudian wa inni sammaituha Maryama. Aku beri nama Maryam. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim dan aku berlindung kepada Allah semoga Allah menjaganya dari godaan setan. Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasani. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Permohonan Hannah itu permohonan Hannah dikabul oleh Allah dengan pengkabulan yang benar, yang baik. Allah mengkabul doanya Hannah. Wa ambataha nabatan hasana. Tumbuh anak ini dengan perkembangan yang bagus. Soleh. Seperti yang diinginkan. Tapi perempuan. Apakah doa Hannah ini tidak dikabul oleh Allah? Tidak. Doa Hannah dikabul oleh Allah. Diberi oleh Allah wanita, tapi biarpun wanita sesuai dengan cita-cita Hannah menjadi ahli ibadah. Di mana diletakkan oleh Allah Sayyidah Maryam? Di tempat beribadah. Wa kaffalaha Zakaria. Dirawat oleh Nabi Zakaria. Setelah dewasa dan beribadah di masjid, ada tempat ibadah. Waktu itu belum masjid. Sayyidah Hanna, Sayyidah Maryam beribadah di tempat itu. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Sayyidina Zakaria seorang nabi itu masuk ke tempatnya Siti Maryam, kok sudah ada buah. Buahnya buah unik. Jika berada di musim dingin, buahnya yang keluar buah musim panas. Jika di musim panas, buah yang keluar adalah buah musim Dingin. Heran. Annalika laki hada. Dari mana ya Maryam kau dapat itu semua? kalat Siti Maria menjawab, "Wa min indillah dari Allah." Subhanallah. Aku saja nggak dapat begitu. Hebat lagi ini. Siti Maria dahsyat. Biarpun dia perempuan, beliau seorang wanita, ternyata kualitasnya lihat. Kualitasnya dahsyat seperti laki-laki. Dan di sini sebetulnya pengukuhan dari Allah bahwa jangan dibedakan laki dengan perempuan, wanita pun kalau takwa kepada Allah bisa melampaui laki-laki. Tidak harus laki-laki saja yang hebat. Cuman rupanya tradisi yang membentuk masyarakatnya Sayyidah Hannah yang bisa hebat kan hanya laki-laki. Makanya mintanya, ya Allah beri aku anak laki-laki. Ternyata diberi oleh Allah seorang wanita, anak perempuan. Tapi anak perempuan lihat mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala berada di dalam mihrab tidak keluar dikirim oleh Allah buah jika berada di musim dingin musim hujan diberi eh, dia apa uh, diberi buah di musim panas buah musim panas jika berada di musim panas diberi ha, eh, buah di musim dingin luar biasa yarzuqu may yasha'u bi hisab Allah akan memberi tanpa perhitungan tiba-tiba saja diberi lihat seorang wanita mulia seperti itu Begitu mulianya Sayyidah Maryam, tempat yang diduduki-duduki oleh Siti Maryam ini sudah terbiasa malaikat rahmat turun. Sampai Sayyidina Zakaria alaihi salam, kan beliau itu belum punya putra. Tidak punya anak, akhirnya apa? Kagum dengan kesolehan Siti Maryam. Dan kagum dengan karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam. Di saat Siti Maryam pergi, Sayyidina Zakaria datang. Hunalika ta'a Zakaria Rabbah. Sayyidina Zakaria berada di tempatnya Siti Maryam untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah memberinya anak. Rabbi habli min ladunka thayyibah. Ya Allah berikan aku anak yang bagus, keturunan yang bagus. Innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar ya Allah. Nabi Zakaria ngambil barokah dari tempatnya Siti Maryam. Lihat dahsyatnya, lihat. Biarpun seorang perempuan ternyata hebat. Sampai Nabi Zakaria yang laki-laki perlu duduk di tempatnya Siti Maryam memohon agar Allah memberikan kepadanya putra. Dan diberi putra Nabi Zakaria. Dan putra itu yang bernama adalah Nabi Yahya. Diberi. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ diseru Siti Maryam itu digolongkan seperti yang lainnya. Ya Maryamu, wahai Maryam. Uknuti li rabbiki. Khusuklah engkau beribadah kepada Tuhanmu. Wasjudi dan sujudlah engkau yang benar kepada Tuhanmu. Warkai dan rukuklah engkau yang benar kepada Tuhanmu. Dengan siapa? Ma'rokiin sejajar dengan laki-laki yang berrukuk. Biarpun engkau perempuan. Lihat kualitasnya. Tidak sampai di sini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Hannah. Permintaannya itu minta laki-laki diberi perempuan yang mulia, hebat. Laki-laki pun ngiri untuk menjadi seperti Siti Maryam. Tidak sampai di situ ditambah lagi. Ditambah lagi ternyata akan ditiupkan janin di dalam perut Siti Maryam. Maka lahirlah seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi nabi zaman itu. Dan kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam akan diulang kembali nanti di akhir zaman. Diturunkan kembali oleh Allah karena Nabi Isa belum meninggal dan ini keyakinan yang benar. Jangan seperti sebagian orang yang bingung katanya Sayyidina Isa sudah meninggal. Tidak akan turun lagi. Ini adalah kesalahan-kesalahan orang yang melanggar ijma'nya ulama. Ada Ustaz Cirebon mengatakan seperti itu. Sayyidina Isa alaihissalam akan kembali. Dan nanti akan memimpin umat ini menjadi imam di dalam sholat dan sebagainya. Tapi lihat, ia menjadi beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lihat, dimuliakan zaman itu dan nanti akhir zaman Nabi Isa dimuliakan. Berkat apa? Doanya Siti Hannah. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu, maka yakinilah kalau anda itu akan dikabul, bentuknya kayak apa? Yang penting engkau pingin ya Allah, aku minta berikan anakku anak yang, jadikan anakku anak yang soleh. Berikan rizki yang banyak yang halal. Tidak apa-apa minta seperti itu. Anda minta rizki, rizki, rizki, rizki. Tapi belum tentu diberi oleh Allah rizki. Uang. Allah lebih tahu ya Allah. Orang ini kok bodoh bener. Mintanya kok duit saja. Coba dikasih duit banyak anaknya kena jantung bagaimana? Akhirnya oleh Allah minta duitnya tadi diganti apa? Jantung sehat. Kan begitu. Allah lebih tahu. Maka kalau minta kepada Allah. Anda minta hijau. Boleh Anda minta hijau. Tapi pengkabulannya nanti belum tentu hijau. Allah lebih tahu mana yang akan diberikan oleh kita yang paling bagus untuk kita. Dan kapan waktunya? Allah pun juga lebih tahu kapan waktunya Allah akan memberikan kepada kita. Ya Allah berikan saya jodoh. Sudah sampai umur begini belum dapat ya Allah. Allah lebih tahu ini lebih manfaat buatmu. Bisa saja kalau kau menikah lebih awal ditempelengi sama suami atau wahai para laki-laki gak usah mikau. Tidak ada istilah usia terlambat. Berarti merendahkan Allah nggak bisa memberi jodoh ya? Tidak ada istilahnya waktu apa umur terlambat nggak ada. Allah akan memilihkan waktu yang tepat. Dan barangkali engkau tidak suka terlambat. Saya ingin segera menikah. Anda tidak suka. Itu iman Anda agar Anda tidak tergoda. Tapi ternyata menurut Allah lebih baik engkau terlambat. Kadang kita tidak suka dengan sesuatu, ternyata itu lebih bagus untuk kita. Kadang kita ingin dikabulkan hari ini, Masya Allah. Kita minta rezeki, ya Allah kaya raya hari ini. Belum tentu baik kalau kaya raya hari ini. Bisa saja tidak ngaji ya. Nah. Oleh Allah ditunda dulu biar pinter dulu, nanti saya kasih duit. Lah Allah tahu. Sebab jarang yang punya mobil banyak ngaji. Alhamdulillah kalau ada punya mobil bisa ngaji itu dipilih oleh Allah. Yang punya mobil tuh keliaran kemana sana ya. Yang punya mobil jarang yang mau ngaji. Maka bersyukurlah punya mobil bisa ngaji itu. Yang lain kalau dikasih mobil bagaimana kira-kira? Uh, belum tentu kan? Serahkan kepada Allah ada waktunya nanti. Kita pengen suatu ketika kalau Allah memberikan kepada kita pesawat hanya untuk ngaji sama umroh sama haji kan begitu. Jangan sampai untuk Keliaran yang gak karu-karuan. Maka kita minta kepada Allah. Minta, Allah akan mengasihi kepada kita pada waktu yang Allah pilih, Allah tentukan. Dan yang diberikan kepada kita sesuai yang Allah kehendaki. Maka hikmahnya Ibn Atta'ilah ber, berbunyi, Keterlambatan di dalam pengkabulan doa jangan menjadikan engkau putus asa. Satu. Akhirnya enggak doa, ah, doa enggak doa tetap enggak dikabul. Ya, ini kurang ajar nih kepada Allah ya. Bosan ya, salat duhanya dua tahun, setelah itu enggak pernah salat duha lagi. Ya, doanya bangun malamnya dua tahun, setelah itu enggak doa lagi. Ah, ngapain doa-doa tetap saja enggak dapat saya. Fahuwa dhamina lakal istijabah, Allah telah menjamin mengabul doamu, fima yaktaruhu laka, terhadap sesuatu yang Allah pilihkan untukmu bukan yang kau pilih. Engkau pilih anak laki-laki diberi perempuan. Engkau pilih warna hijau Allah kasih merah. Dan alangkah bodohnya kita di dalam memohon. Benar kalau kita amati, kita cermati, permohonan kita itu sering bodoh. Coba yang dicari ini adalah duit, rezeki, lancar dan sebagainya. Kan gitu saja ya. Doa iman pun kadang hambar kalau doa iman. Tapi kalau sudah duit, kencang ya Allah. Doa agar anak kita terjaga dari zina, dari kurang kenceng. Tapi kalau sudah minta duit, kenceng ya. Nah ini karena kita bodoh. Tapi oleh Allah dikabul. Kamu minta duit, ya sudah saya kasih. Tapi tidak saya kasih duit. Saya kasih akhlak yang mulia untuk anak-anakmu. Nah ini. Benar saya ini yakin insya Allah ya. Tidak suudon bu. Jarang di antara ibu-ibu bapak yang doanya. Ya Allah aku mohon kepadamu jagalah jantung dan paru-paruku. Gak ada mungkin. Padahal harganya jutaan. Nah, yang diminta duit, duit, duit saja. Coba dikali 2 miliar jantungmu rusak. Gimana? Gak ada yang mau ya. Mana lebih penting duit atau jantung? Tapi kita tidak pernah minta jantung kan? Itulah kebodohan kita. Tapi kenapa jantung kita dijaga oleh Allah? Ya karena kita minta duit oleh Allah. Tidak saya kasih duit, saya jaga jantungmu. Nah itulah. Jadi kalau kepada Allah harus khusnudan terus. Prasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita prasangka buruk kepada Allah. Wafil waktilladhi yurid. Di waktu yang Allah kehendaki. Kapan waktunya? Punya anak tahun ini mungkin lebih bagus. Atau ditunda esok hari lebih bagus. Intinya jangan sampai dengan Allah itu berprasangka buruk. Jangan sampai kita ini, ya Allah aku doa tidak kau kasih-kasih. Ini kurang ajar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan innallaha yastajibu du'a 'abdihi malam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya kalau dia enggak keburu-buru. Tandanya doa yang enggak dikabul itu begini, kalau orang tiba-tiba ngomong, Oh, saya sudah doa tetap tidak dikabul. Itu tanda tidak dikabul. Kita minta, ya saya sudah doa masih saja tidak dikabul. Lah ini buru-buru. Kalau doa itu serahkan kepada Allah, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit, tanda tidak dikabul. Tidak dikabul oleh Allah. Dan doa itu bukan wasilah, tapi doa itu tujuan. Nah ini yang harus kita yakini lagi agar kita tidak bosan berdoa. Karena memohon kepada Allah ini membuktikan, menjelaskan makna penghambaan kita kepada Allah. Menjelaskan makna penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak berdoa sombong. Allah itu kalau hambanya itu minta senang. Kalau nggak minta tambah marah. Lain kalau kita dimintai terus sama orang bosan. Kurang ajar minta terus, minta terus ini. Tapi kalau Allah, kita meminta Allah senang. Doa itu bukan wasilah. Bukan doa ini untuk kita. Jadi kalau doa dijadikan wasilah, musibah. Kalau butuh baru kita berdoa. Nah ini salah. Doa itu adalah jadikan kebutuhan yaitu Mukul ibadah ya begitu. Intinya ibadah di saat kita memohon kepada Allah, itu ibadah yang sesungguhnya. Jadi itu bukan wasilah, bukan perantara untuk kita sampai kepada tujuan. Tapi doa itu sendiri tujuan. Maka kalau berdoa ya sudah, itu pekerjaanku sebagai seorang hamba memohon kepada Allah. Aku berdoa, selesai. Itu doa yang dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah Ibn Atta'ilah asakan dari yang keenam. Barangkali kita perlu mengulang teknya. La yakun amadu ta'akhuril ata'i jangan menjadikan keterlambatan Allah dalam mengkabul doa itu mal ilhahi doa padahal seorang hamba itu sudah sungguh-sungguh dalam berdoa jangan sampai ini menjadikan apa mujiban sikah engkau jadi putus asa jangan karena apa fawadhamina lakal istijabata fima yahtaruhu laka Allah akan mengkabul sesuai Allah apa yang Allah pilihkan untukmu la fima tahtaruhu laka bukan yang engkau pilih. Wa fil waqtil ladzi yuridu dan pada waktu yang Allah kehendaki bukan dan bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Ini termasuk adab ya kalau kita mengatakan kepada Allah. Termasuk kalau kita minta jodoh ya. Istikharah itu gimana nih istikharah? Ya, yang menikah adik-adik itu istikharah yang benar. Istikharah itu nyerahkan kepada Allah, ya Allah, in kana hadza khairun li faqdurhu li pakai bahasa Indonesia. Ya Allah kalau laki-laki itu baik buat saya, Ya Allah mudahkan dan dekatkan kepadaku. Kalau enggak baik, jauhkan. Harus berani ngomong gitu. Itu namanya meminta kepada Allah. Lah doanya, Ya Allah saya pengen menikah dengan dia, Ya Allah. Pokoknya kalau enggak dia, Ya Allah. Dia. Ini maksa Allah nih. Istikharah kok begitu model gimana? Istikharah itu minta serahkan kepada Allah. Jadi minta kepada Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu makanya. Kadang itu kayaknya baik harapannya. Kiai, Ustadz, anggap saja. Kiai, Ustadz, bisnismen. Hebat nak ya. Oh, Masya Allah, soleh ya Allah. Ngelamar, doanya tambah ya Allah, jadikan kepada, salah doanya. Lagi dilamar oleh kiai, Ustadz, bisnismen. Guanteng, apalagi? Lengkap. Nasabnya bagus. Wah, berubah itu doanya Ya Allah, jangan sampai lari dariku ya Allah. Ah, bukan istikharah itu ngatur Allah ya. Tetap istikharahnya benar ya Allah kalau dia baik buatku ya Allah teruskan kalau enggak jauhkan segera ya Allah. Karena apa? Barangkali kita menyenangi sesuatu ternyata itu jelek buat kita. Asa antakrahu syai'an wa khairul Wa asa antuhibbu wa lakum. Barangkali engkau mencintai menganggap itu baik, ternyata itu jelek untukmu. Maka dari itu harus benar-benar. Kalau kita memohon kepada Allah, memohon orang yang memang menyerahkan kepada Allah. Dan menyerahkan ini harus benar makna menyerahkan. Abah, ada pun masalah jodoh terserah Abah. Nah ini nyerahkan ya. Tapi kalau ada tambahnya, tapi kalau tidak dengan dia saya nggak mau nikah, Bah. Gimana ini? Katanya nyerahkan. Lah kok ngatur nih, anak? Ya, ini kepada orang tuanya, kepada Allah pun begitu. Jadi serahkan. Inilah yang menjadikan hati tegar di saat kisah ini tidak jadi. Gak akan dendam, silaturahmi tetap terjalin, gak terjalin pemusuhan. Makanya dianjurkan Rasulullah istikharah, istikharah. Jangan menuruti hawa nafsu. Dan termasuk kalau masalah nikah istikharah itu syaratnya jangan senang dulu. Kalau senang dulu yang kelihatan gambarnya terus mau makan inget dia, mau tidur inget dia, mau berjalan inget dia. Mau istikharah. Jadi bangun tidur ditanya gimana? Ingat dia. Kalau hatinya bersih, nol di antara empat pilihan nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau beristikharah tidak harus kelihatan gambar atau bermimpi, tidak asalkan orang sudah istikharah jalan. Sholat dua rakaat, niat sholat istikharah, kemudian lakukan. Nanti yang terjadi itu yang dipilihkan oleh Allah, tidak harus bermimpi. Dan istihoroh lakukan setiap malam. Setiap kali, setiap hari kita butuh. Istihoroh itu menyerahkan kepada Allah. Itu bagian daripada doa. Kita mau bekerja di esok harinya. Setiap hari kita jual beli. Jadi kalau kita sudah serahkan kepada Allah, kan begini bunyinya. Ya Allah, apa yang aku lakukan esok hari, kalau memang itu baik, maka ya Allah jadikanlah. Kalau enggak, hentikan ya Allah. Gampang. Kita mau beli sesuatu ternyata tidak manfaat untuk kita. Oleh Allah gampang dihentikan. Kenapa? Tutup duluan tokonya motor kita bocor. Nah, karena kita sudah istikharah minta kepada Allah. Kalau gampang, Masya Allah, kita mau beli beras di tempat yang jauh. Eh, ada orang muter bawa geledekan, bawa jualan beras. Subhanallah. Allah ngirim. Jadi intinya, di dalam berdoa dan memohon itu harus benar-benar kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Koreksi. Kalau doa, ingat harus ngerti makna doa. Kalau doa itu minta kepada Allah yang benar. Bahasa Indonesia saja lebih khusuk bahasa Arab panjang oh, jang jang jang jang ya. Tapi nggak ngerti ngomong apa. Allah Kalaupun bahasa Arab lebih bagus apalagi itu bahasanya Rasulullah, apalagi doa Rasulullah, tapi tolong sambil difahami agar sadar apa yang kita minta. Kemudian kalau tidak pakai bahasa Cirebon Allah pun tahu yang khusyuk, yang benar dibaringi dengan derai air mata plus menyesali dosa-dosa. Setelah itu jangan khawatir Allah pasti mengkabul. Bentuknya kayak apa wallahu a'lam. Orang jualan di toko nggak laku-laku tapi karena doa terus ayamnya sehari telur dua, satu ayam. Pasti dipindah oleh Allah rezeki itu pasti. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Memohonlah kepada Allah Udu'ullaha wa antum muqinuna nabi ijabati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jika engkau memohon kepada Allah yakin yakin setelah memenuhi dua syarat tadi. Dua syarat yang pertama adalah serius dalam memohon karena kita butuh kepada Allah. Yang kedua adalah dibarengi dengan doa permohonan ampun dengan tobat dan permohonan ampun kepada Allah. Maka setelah itu Allah akan mengkabul doa kita. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, sucikan hati kami ya Allah dari kemunafikan, sucikan hati kami dari kesyirikan, sucikan hati kami dari kekafiran ya Allah. Sucikan hati kami dari dengki, sucikan hati kami dari kesombongan dan ria. Ya Allah, sucikan hati kami dari ketamaan. Ya Allah, gantilah dengan kerinduan kepadamu ya Allah, kerinduan kepada ibadah kepadamu dan sucikan hati kami dari cinta dunia ya Allah dan jadikan dunia hanya di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan kami untuk mendapatkan dunia dalam eh, untuk bekal ibadah kepadamu dan jangan kau sibukkan kami untuk mencari dunia ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah dan kebaikan di akhirat Ya Allah berikan kepada kami kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Ya Allah jauhkan kami dari segala malapetaka. Dari segala bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah. Ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah. Ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah. Ya Allah. Hati kami Ya Allah Sering tergoda di saat kami sholat, seolah-olah kami tidak di dalam sholat, Ya Allah. Di saat kami menghadapmu, akan tapi yang hadir di hati kami selainmu, Ya Allah. Kami mohon ampun atas itu semua dan kami mohon pertolongan, Ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah, Ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk ibadah, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang kau kebebankan kepada kami. Mulai dari sholat yang wajib, ya Allah. Puasa yang wajib, ya Allah. Zakat, ya Allah. Haji yang wajib, ya Allah. Dan berpuasa, ya Allah. Dan setelah itu mudahkanlah kami untuk melakukan kesunahan, ya Allah. Dan sisi yang berikan kepada kami, ya Allah. Kesempatan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kami, ya Allah. Jangan sampai kami tenggelam dalam kesibukan mencari dunia lalu lupa kepadamu, ya Allah. Yang berdagang, Ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk beribadah di saat berdagang, Ya Allah. Yang pegawai, Ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap kepadamu di saat bayat Ya Allah. Berapun, biarpun kesibukan mereka lo, ya banyak, Ya Allah. Yang istad sekalipun ya Allah jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukan ya Allah yang tidak menghadirkan keridoanmu ya Allah. Dan gugah hati kami untuk bisa bangun malam untuk menghadap kepadamu dan memohon kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan solat duha ya Allah. Rindukan kami untuk solat-solat sunnah dan puasa sunnah. Dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya Allah. Ya Allah engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari menggunjing ya Allah. Jauhkan kami dari zina, Ya Allah. Jauhkan kami dari bahkan riba, Ya Allah. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, Ya Allah. Jauhkan kami dari merebut waris, Ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah kabulkanlah keinginan dari saudara-saudari kami ya Allah. Berikan kepada mereka anak-anak yang soleh-soleh. Dan berikan kepada kami semua ya Allah anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah dan jadikan istri kami istri yang solehah ya Allah dan jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah dan jangan kau kurangi cinta ini yang belum menikah ya Allah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah mudahkan kepada pernikahan yang kau muliakan ya Allah kau ridho ya Allah dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah berikan kepada mereka kecintaan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah engkau maha kuasa ya Allah jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Orang tua kami ampuni mereka ya Allah. Guru-guru kami ampuni mereka. Dan kami ampuni kami. Anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami semua ampuni mereka ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur. Dalam keadaan kau ridho pada kami ya Allah. Dalam keadaan kami rindu kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami mencintaimu ya Allah. Dalam keadaan yang benar-benar ya Allah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman di ya Allah, iman dan mudahkanlah kami ya Allah di dalam menjalankan tugas kewajiban ini ya Allah berkailah majelis ini berkailah kami semua ya Allah bantulah Allah yang memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini ya Allah semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini ya Allah mudahkan urusan mereka ya Allah semua ya Allah mulai dari ya Allah mulai dari yang di halaman sana yang mengatur lalu lintas mulai dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi atau yang mengatur uh, pengeras suara atau semuanya ya Allah yang berjuang di masjid ini untuk acara ini ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka dan mudahkan segala urusan yang memudahkan urusan pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah untuk melebarkan tanah tanah pesantren ya Allah, membangun pesantren ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus ya Allah dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas ya Allah. Kirimkan kepada kami harta yang bersih yang halal ya Allah dan jauhkan kami dari harta yang tidak halal dan berikan kepada kami semua adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman timbangan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mengambil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.